Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pelajaran tentang adab yaitu adab berbicara dari kitab Adab Takhatab karya Mustafa al adabi hafizallahu taala Ya kemarin kita telah sampai pada adab ya bolehnya meniadakan tuduhan dari diri Anda sebelum Anda berbicara. E, masih di poin di poin tentang hal ini selanjutnya terdapat riwayat Waqala Urwah ibnu Mas'ud ats thaqafi Urwah ibn Mas'ad Thaqafi berkata kepada orang-orang musyrik tatkala Urwah ini punya keinginan untuk memberikan saran kepada orang-orang musyrik Mekah dengan satu saran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdamai bersama Rasulullah. Maka Urwah mengatakan kepada orang-orang Mekah, "Ayu kaumin wahai kaumku, alastum bil walid? ya, bukankah kalian itu bagaikan ya, orang tuaku sendiri kalau mereka mengatakan betul kemudian Allah mengatakan awalastu bil walad bukankah aku tak ubahnya adalah anak-anak kalian sendiri mereka mengatakan iya kemudian Urwah mengatakan apakah kalian menuduhku apakah kalian tidak percaya denganku kalau maka e, mereka mengatakan tidak. Kami percaya dengan engkau, kami tidak memperkarakanmu dan mempermasalahkanmu. Kemudian orang menyebutkan peran dan jasanya di masa silam. Alastum ta'lamuna, tidakkah kalian tahu? Ini bahasanya istangfartu ahla ukad aku mengajak istangfartu di sini maknanya di fatul Bari dikatakan da'utuhum ila nasrikum aku mengajak orang semua orang yang ada di pasar Ukad, Ukar, Ukas itu nama pasar. Orang-orang yang ada di pasar Ukad ila nasrikum untuk menolong kalian. Falamma ballahu alayya maka tatkala mereka menolak permintaanku, tidak ada yang mau menerima ajaanku, jitukum. Aku datang kepada kalian wahai penduduk Mekah dengan membawa keluargaku, anak-anakku dan orang yang mau taat kepadaku. Kalau mereka orang musyrik mengatakan eh, bela betul demikian pernah Anda lakukan. Ya, kemudian Urah mengatakan, fa inna hada sesungguhnya saat ini qad uridu alaikum telah ditawarkan kepada kalian rencana yang baik yaitu damai. Ajaan damai dari Muhammad. Maka terimalah ajaan tersebut dan tolong biarkan aku yang mendatangi Muhammad. Ya, maka Eh, kita lihat di sini uh, ya, kecerdasan berbahasa ya, ya, yang dimiliki oleh orang ini meskipun ini statusnya orang kafir ya namun yang dilihat diambil pelajarannya adalah dari sisi kecerdasan berbahasanya ketika dia uh, ingin ya, memberikan saran yaitu syarat agar mereka orang-orang musyrik Mekah menerima tawaran Nabi untuk damai di perjanjian Hudaybiyah. Maka supaya mereka mau menerima tawaran damai, maka lihat uh, kemudian cara Urwah untuk meyakinkan mereka agar menerima saran yang disampaikan oleh Urwah. Kemudian adab selanjutnya wahada min adabil jawab dan berikut ini adalah diantara adab dalam memberikan respon. Berikan respon. Gimana membuat respon? Di antara cara yang Nabi lakukan adalah eh, bagaimana memberikan respon yang tidak menyakiti eh, orang yang menyampaikan satu pesan. Ketika orang tersebut menginginkan kita untuk menyampaikan satu hal. Ya, maka Nabi pun memberikan respon. Ya, hal tersebut tidak Nabi inginkan. Maka Nabi memberikan respon yang cerdas dalam tata cara berbahasa. Dia tidak mewujudkan apa yang tidak mewujudkan apa yang diminta, namun juga tanpa menyakitinya. Ini kecerdasan dalam berkomunikasi dan berbicara yang ada pada Nabi. Diatkanlah Bukhari dari Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan Hindun binti Utbah istrinya Abu Sufyan ya, ibunya Muawiyah ibn Abu Sufyan datang kepada Nabi dan mengatakan wahai Rasulullah dulu makan ala ahla, ahla dhahril ardi ya, tidaklah ada di atas muka bumi ini min ahli khobain. Tidak ada satupun orang yang tinggalnya di kemah, di tenda. Ahabu ilayya yang lebih aku inginkan supaya mereka itu hina daripada keluargamu. Dulu saya berharap orang yang paling keluarga yang paling saya harapkan menjadi manusia yang hina adalah keluargamu. Itu dulu. Thumma, kemudian keadaannya berubah. Ma'asbah al-yaum alai eh, ala dhahril ardi. Adapun sekarang ini, adapun sekarang ini maka tidaklah di atas muka bumi ada satu keluarga yang aku inginkan agar mereka itu mulia melebihi keluargamu. Maka jawaban Nabi singkat. Jawaban Nabi Singkat syarat makna. Jawab Nabi, wa aidan walladhi nafsi biadi. Demikian juga. Ya, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya. Ya, apa makna wa aidan walladhi nafsi biyadihi? Maka kata-kata dari Nabi wa aidan saya juga. Wa aidan dan juga. Tidak ada kata-kata saya ya. Wa dan juga. Maka kata-kata ini adalah muhtamil, adalah kalimat atau kata ungkapan yang multitafsir. Walaisa bukan kalimat yang tegas dan juga. Dan penggunaan kalimat yang atau ungkapan yang multitafsir di sini itu yang tepat, itu yang aula. Itu yang lebih baik Wa dan penjelasannya. Kenapa ini yang lebih baik? Kalimat multitafsir, ungkapan multitafsir semacam yang lebih baik penjelasannya adalah adalah di tengah-tengah orang musyrik ada yang lebih keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Hindun. Demikian juga tidaklah Hindun setelah eh, setelah Islamnya Hindun tidaklah dia menjadi manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula keluarga Hindun keluarga yang paling mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi Walakin Walakinnaha qalat. Akan tapi Hindun ini berkata-kata dengan satu perkataan. Fahtajat dan Hindun ini memiliki hajat agar perkataannya itu dibalas dan direspon. Agar dibalas dan direspon maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka tentu nggak cuma diam aja. Wong ini konteksnya konteks pernyataan yang minta untuk direspon. Maka Nabi perlu memberikan respon yang benar, namun juga bukan respon yang mengecewakan. Tentu inginnya respon yang tidak mengecewakan. Non ada tuntutan di satu sisi tidak boleh, tidak boleh dusta. Maka dicarilah kalimat multitafsir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa aidan dan juga. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa aidan dan juga katafamu hindun minhu. Boleh jadi hindun itu bisa menangkap dan memahami dari ungkapan ini bahasanya Hindun memiliki kedudukan yang demikian istimewa di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa ilam yakun sarihan bidalik, namun itu tidak tegas seperti itu. Dan bisa ditangkap wa dan juga artinya ya, keluarga Hindun, Hindun dan keluarganya dulu sangat dibenci, sekarang sangat dicintai. Padahal tidak. Eh, ada manusia-manusia yang jauh lebih Nabi cintai daripada Hindun dan keluarganya. Eh, mungkin Hindun tadi mengatakan sekarang setelah saya masuk Islam, wahai Nabi, tidak ada di muka bumi ini satu keluarga yang saya inginkan untuk menjadi yang paling mulia kecuali keluargamu. Yang saya inginkan di antara sekian banyak manusia di muka bumi yang paling, saya inginkan paling mulia adalah engkau. Setelah dulu saya jadikan keluargamu adalah saya harapkan adalah orang yang paling hina. Ya, maka ketika Nabi katakan wa aidun dan juga nah hindun bisa ya, senang minimal tidak kecewa karena dia menangkap bahasanya keluarga Hindun demikian mulia di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aidun dan juga nah, itu kata-kata e, makna e, yang yang ditangkap oleh Hindun. Oh, itu dia juga keluarganya adalah keluarga yang mulia di hadapan Nabi. e, e, kalau Al-Hafidh Ibnu Hajar, Ibnu Hajar di Fathul Bari menjelaskan tentang makna kalimat ini, Kala Nabi mengatakan wa aidan waladhi nafsi biadihi. Tentang makna aidan di sini Ibnu Tin mengatakan, fihi dalam ungkapan ini Nabi membenarkan pada Hindun fi dzakarathu dalam apa yang disampaikan oleh Hindun. Demikian perkataan Ibnu Tin. Ka'annahu seakan-akan Ibnu Tin berpendapat bahwa makna hadis ini dan saya juga binisbah ilaiki berkenaan dengan dirimu wahai Hindun seperti itu dulu sangat-sangat benci ketika kamu masih kafir dan sekarang sangat-sangat dicintai. Waktu uqiba dan ya, pendapat Ibnu Tin ini dikritik dari sisi dari arah Torfai al-Burdi wal Hubbi. Ya, dua sisi dua yang dua sisi ekstrim benci dan cinta. Maka sungguh di tengah-tengah orang musyrik itu ada yang lebih keras menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan Hindun dan keluarganya. Dan adalah di tengah-tengah kaum muslimin setelah ba'daan aslamat, setelah Hindu masuk Islam, terdapat orang-orang yang lebih Nabi cintai dibandingkan Hindun dan keluarganya. Oleh karena itu tidak mungkin memaknai hadis di atas ala zahirihi sebagaimana tekstualnya. Wakala ghairuhu selain Ibnu Tin mengatakan makna kata-kata Nabi wa aidan itu artinya dan engkau akan bertambah cintamu setiap kali makin kokoh iman dalam hatimu dan engkau kembali dari benci yang telah disebutkan sehingga tidaklah tersisa bagi benci tersebut satupun bekas Fa'aidan khasun bima la biha. Maka kata-kata aidan juga di sini khusus untuk perkara yang tidak berhubungan dengan dirinya Hindun. La anal muradabiah bukanlah yang dimaksud dengan kalimat ini. E, Nabi Muhammad mengatakan ini kuntu sungguh aku berkenaan dengan dirimu Hindun sebagaimana madzakarti apa yang kau sebutkan berkenaan dengan benci Thumma sirti kemudian jadilah engkau menyelisih benci tersebut artinya memiliki cinta yang demikian luar biasa. Bal sakitun andalik bahkan Nabi no komen tentang masalah ini. Tentang masalah posisi Hindun di hati Nabi. Walayu akhir dalika dan tidaklah mengganggu pemaknaan semacam ini tidaklah mengkeruhkan pemaknaan semacam ini sabda Nabi dalam sebagian riwayat wa ana aidon atau wa ana batat ati riwayat itu bedalika jika riwayatnya riwayat yang valid Ringkasnya di sini terdapat ada bertutur kata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang menyampaikan satu satu statement, satu pernyataan yang dia ingin direspon dengan respon positif. Dia mengatakan dulu saya ingat saya saya sangat benci sekarang wahai Nabi sekarang setelah saya masuk Islam saya sangat cinta dengan dirimu. Ya, pernyataan ini perlu direspon dan situasinya konteksnya minta respon. Minta respon. Namun tentu responnya eh, maka Nabi perlu memberikan respon dan respon yang Nabi keluarkan itu jangan respon yang mengecewakan. Namun di sisi yang lain, gimana juga tidak bohong. Kalau Nabi belak-belakan, ya, ya alhamdulillah kamu masuk Islam. Ya. Ya, tapi posisimu di tengah-tengah kaum muslim di hatiku juga biasa-biasa saja. Nah, nah, ini kan mengecewakan. Tadi karena Tadi ungkapannya setelah saya masuk Islam ya Nabi engkau adalah manusia yang di muka bumi ini yang paling saya cintai. Setelah saya masuk Islam, manusia yang paling saya cintai di atas muka bumi ini adalah engkau wahai Nabi. Kalau Nabi jawab, oh kalau saya biasa-biasa saja. <laughs> Wah itu kan mengecewakan. Tapi itu aslinya, gitu kan? Aslinya. Sangat banyak manusia yang Nabi cintai sangat ya, ya yang di atas yang posisi posisinya di atas Hindun tanpa bermaksud merendahkan Hindun karena dia adalah sahabiah. Setelah dia masuk Islam, Nah, ini sangat banyak manusia yang ya, mulia. Posisi dia biasa saja, bukan posisi yang istimewa di hati Nabi. Posisi manusia istimewa di hati Nabi, asah mubasyarun bil jannah. Ini, para sahabat yang statusnya asah mubasyarun bil jannah, itu manusia-manusia yang istimewa di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun posisi Hindun, ya, tanpa bermaksud merendahkan, ya biasa saja. Gitu. Nah Hindun baru saja ngomong wahai Nabi, engkau adalah manusia sangat saya cintai. Setelah dulu engkau sangat saya benci. Nah, kalau direspon, ya, kamu biasa-biasa saja kok, gitu kan? Nah, itu kan menyakitkan, gitu kan? Tapi itu realita. Ya, gimana memadukan antara ya, dua kondisi ini? Dia perlu respon positif, namun Ya, tidak boleh dusta. Maka jawabannya gunakan kalimat bersayap. Ini gunakan ungkapan yang multi tafsir. Dia tafsiri dengan makna yang bagus, tidak salah. Meskipun maksudnya bukan seperti itu. Ini, maksudnya bukan seperti itu. Maka Nabi respon dengan mengatakan wa aidon dan juga. Juga di sini tidak ada failnya. Nah, wa aidon di sini tidak ada fa'ilnya. Karena aidon itu masdar. Nah, nah fa'il aidon itu siapa? Tidak jelas. Wa dan juga. Siapa yang juga? Nah, nah siapa yang juga itu tidak jelas karena ini Nabi tidak menyebutkan fa'ilnya itu di riwayat Bukhari meskipun tadi ada riwayat yang dikatakan oleh Eh, yang di, diragukan oleh Al Hafidh Ibn Hajar dengan mengatakan intabatat. Ya, Nabi merespon dengan wa dan saya. Ya. Namun kalimat wa seandainya wa ini kelanjutannya belakangnya kan nggak jelas. Ya. Tinggal diisi titik-titik yang itu ada di uh, di dalam hati. Nah, itu nanti ya, nanti berbeda ya. Ya, tidak sebagaimana zahirnya ya, tidak sebagaimana zahirnya ya, sedangkan makna yang benar ya uh, ya tidak sebagaimana yang ditangkap oleh sebagian orang atau ditangkap oleh Hindun bahasanya dia sangat mulia di hadapan Nabi realitanya berdasarkan realita tadi disampaikan oleh Ibnu Hajar terdapat sangat banyak manusia yang lebih mulia dibandingkan Hindun di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak boleh hadis ini dimaknai dengan makna dohir terus apa makna aidan di sini ini ada yang memberikan penjelasan aidan di sini artinya Aidan untuk apa yang terjadi pada Hindun. Hindun mengatakan bahasanya dengan dia masuk Islam terjadi perubahan dari benci menjadi cinta. Wah aidan dan juga seperti itu keadaanmu setelah masuk Islam nanti akan cintanya tambah ya, semakin bertambah dan bertambah. Maka Aidannya itu failnya adalah Hindun itu sendiri. Eh, failnya ya, ya, adalah dan juga adalah Hinduan itu sendiri dan juga memang seperti itu ya, dengan kau masuk Islam maka nanti akan terjadi perubahan perasaan cinta semakin bertambah sedangkan rasa benci kepada Nabi akan hilang tanpa bekas ya, maka di sini kita jumpai adab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang membuat pernyataan dan pernyataannya itu minta untuk direspon, maka berilah respon. Berilah respon. Ya, dan responnya adalah berilah respon badannya, respon yang tidak menyakiti hatinya. Gunakan diksi yang baik, pilihan kata yang baik yang tidak menyakiti hati beliau. Namun jika ada dua pilihan ya, nampaknya ditangkap bahasanya pingin, pingin mendapatkan respon yang muluk-muluk padahal tidak seperti itu yang menjadi haknya ya, maka selamatkanlah diri dengan menggunakan kalimat-kalimat yang multitafsir dan bersayap sehingga tetap dia tidak kecewa namun kita juga tidak mengada-ada kemudian uang dan lihatlah bagaimanakah adab Nabi santunnya Nabi dalam menolak permintaan orang yang tidak layak dikabulkan permintaannya. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 70 ribu orang yang masuk neraka eh, masuk surga tanpa hisab, fakal maka Nabi katakan mereka adalah orang yang tidak punya tatayur, anggapan sial dengan ini dan itu, tidak minta diobati dengan kai besi yang panas, tidak pula minta diruqyah karena mereka adalah orang yang sangat tawakal pada Rabbnya. Maka satu sahabat namanya Ukasa ibn Mihsan berdiri dan mengatakan, apakah saya termasuk mereka 70 ribu itu wahai Rasulullah? Dan berat yang lain, wahai Rasulullah, doalah kepada Allah agar Allah jadikan aku termasuk mereka. Maka Nabi mengatakan, iya, engkau termasuk 70 ribu itu. Fakoma akhar lalu datanglah berdirilah orang yang kedua kemudian mengatakan amin hum ana nah, apakah aku termasuk tujuh puluh ribu nah, dan orang ini tidak berhak nah, disebutkan di satu riwayat bahasanya dia munafik orang yang keduanya adalah orang munafik maka dia adalah orang yang tidak berhak untuk mendapatkan doa dan kabar gembira maka maka lihatlah bagaimanakah Nabi menolak permintaannya. Nabi tidak menolaknya dengan bahasa kasar. Bahasa kasar, lugas, polos dalam hal ini engkau tidak layak. Hah? Engkau tidak layak. Itu bahasa jujur, lugas, polos. Ya. Namun polos dalam hal ini menyebabkan menyakitkan. Ya. Maka polos-polos tidak mesti baik. Kan? ada hal-hal yang perlu kemudian tidak pakai polos. Ya. Manakala polos itu menyakitkan. Kalau Nabi jujur jawab adanya, kamu tidak berhak, kamu munafik kok berhak. Nah, ya kan? Namun itu ya demikian uh, menyakitkan. Nah. Maka bagaimana ditolak keinginannya, tidak diwujudkan keinginannya tanpa menyakitkan hatinya? Inilah santunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka uh, dan berat yang lain doalah kepada Allah agar Allah jadikan aku dari mereka. Nabi jawab dengan jawaban yang indah, yang luar biasa, menunjukkan luhurnya adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabaku kabiah ukasha. Engkau telah didauli ukasa. Saya cuma ngasih, mau ngasih satu saja. Nah, nih, saya cuma mau ya, ngasih satu orang saja. Engkau telah didahului oleh Ukas. Ya, sudah, ya, sudah close. Ya, gitu. Ya, cuma, ja, eh, cuma saya mau cuma ngasih satu orang. Maka ini jawaban yang sangat santun. Jawaban yang sangat santun, tidak membekaskan sakit hati. Nih, tidak membekaskan sakit hati, tidak berdampak sakit hati. Orang tersebut akan menerimanya secara longgar dan lapang. Lain seandainya Nabi katakan engkau tidak layak untuk jadi bagian dari mereka. Itu betul-betul menyakitkan, membuat menangis dan dan seterusnya. Dan ketika Nabi katakan siapa kau kabiah ukasa, ukasa telah mendahuluimu. Ya, maaf sudah close, jatahnya cuma satu. Nah, sudah. Ya. Enggak <clears throat> ada menyinggung. Karena karena enggak ada di kalimat tersebut tidak ada yang tertuju pada dirinya sudah ukasah saja ya. atau kalimat atau terjemah yang lain dalam bahasa kita sudah cuma terjemah uh, cuma ukasah saja selesai ya, maka ini menunjukkan bagaimanakah santunnya Nabi dalam merespon ya, merespon permintaan merespon keinginan harapan orang yang berharap Nabi tidak membuatnya kecewa sedih Nabi tolak non bahasanya, diksinya, pilihan katanya adalah pilihan kata yang tidak menyakitkan. Dan demikian selain seorang muslim mencontoh nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam bertutur kata. Jika demikian santunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang munafik, bagaimana satu riwayat yang menjelaskan tentang hal ini. Maka bagaimana jika dia seorang muslim? Maka dia lebih berhak untuk mendapatkan kalimat yang santun. Bukan kalimat yang menyakitkan. Ini santunnya Nabi sama orang munafik. Ini orang munafik. Nabi demikian santun. Gimana kalau dia seorang muslim? Bagaimana kalau dia ada seorang muslim yang jadi ya, teman kita di pengajian, teman kita di masjid, saudara sahabat kita di masjid yang sama dan sebagainya. Tentu mereka lebih berhak orang-orang semacam ini lebih layak untuk mendapatkan ya, sikap sebagaimana Nabi contohkan dan Nabi teladankan. Bahasa itu adalah adab dan berikut ini juga ada contoh adab. Adab dari yang ditunjukkan oleh salah satu sahabat. Dalam kitab yang sahih yaitu Sahih Bukhari dari Sahih bin Sa'ad radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan hadiah satu minuman maka Nabi meminumnya dan ketika itu di sebelah kanan Nabi ada anak kecil dan disebutkan bahasanya kecil itu adalah Abdullah bin Abbas wa Sari asyikh dan di antar dan di sebelah kiri itu ada orang-orang tua di antaranya adalah Abu Bakar sebelah kanan Ibnu Abbas anak kecil sebelah kiri Abu Bakar Fakola maka Nabi berkata kepada gulam, kepada anak laki-laki kecil tersebut, apakah engkau izinkan aku untuk memberikan sisa minum ini pada mereka-mereka yang yang tua terlebih dulu. Ya, karena urutannya urutannya adalah harusnya ke kanan, muternya ke kanan, satu mangkok besar isinya susu, Nabi minum, Ya, kemudian urutannya ke kanan. memang oh, ke kanan itu anak kecil, kiri di sana ada Abu Bakar. Ya, maka hukum asalnya putarnya ke kanan. Maka itu hak yang ada di sebelah kanan Nabi. Maka Nabi kemudian minta izin kepada anak kecil tersebut agar merelakan haknya dan memberikan haknya kepada orang-orang yang sepuh. Maka di sini terdapat Iya, Pelajarannya menarik dari Nabi bagaimanakah Nabi menghargai keberadaan anak kecil. Nabi mengakui eksistensi anak kecil. Tidak kemudian ditiadakan. Mas, anak kecil langsung saja kasihkan pada yang lebih tua. Adanya dianggap tidak ada. Nah. Nabi mengajari kita orang dewasa bagaimana bersikap dengan anak kecil. Ingat Ibnu Abbas ketika Nabi wafat umurnya 13 tahun. Dan ini sebelum Nabi wafat, ya mungkin bu anak 10 atau anak 11 atau 12 tahun. Lihat bagaimanakah Nabi kasih keteladanan. Orang dewasa bersikap kepada anak-anak. Hargai keberadaan anak. Akui eksistensinya. Jangan dimarginalkan, jangan ditiadakan, jangan dinihilkan. Kemudian adanya dianggap tidak ada. Sehingga tidak dipedulikan sama sekali. Tidak demikian yang Nabi ajarkan. Nabi mengakui eksensi anak kecil dan Nabi mengakui bahasanya dia punya hak karena posisinya. Oleh karena itu Nabi minta izin. Nabi tidak pemberitahu, tidak pemberitahuan, minta izin. Ketika izin itu nggak dikasih, ya sudah. Tidak kemudian pemberitahuan. Ya, kamu ngalah aja ya. Ini untuk ini enggak. Itu kan pemberitahuan. Ini minta izin bayangkan. Bukan pemberitahuan. Pemberitahuan saja boleh jadi kita katakan sudah cukup bagus. Karena yang jelek adalah meniadakan, menganggap dia eh, nggak ada dan tidak mempedulikannya. Ngasih tahu dah lumayan. Namun yang Nabi contohkan lebih dari sekedar pemberitahuan, lebih dari sekedar ikhbar. Namun istiqdan, minta, minta izin. Wahai anak kecil, apakah engkau izinkan ini minuman ini aku berikan kepada mereka mereka orang-orang yang sepuh-sepuh. Ya. Maka kemudian al-ghulam tersebut mengatakan dan anak kecil semacam ini sudah punya kecerdasan dan adab luar biasa. Inilah hasil didikan Nabi saw Punya etika, etika dalam bertutur kata, punya sopan santun. Ya, ini ini manusia hasil didikan Nabi saw Ini anak kecil punya sopan santun yang bagus. Dan dia punya kecerdasan yang luar biasa. Jadi ini menunjukkan cerdasnya Ibnu Abbas luar biasa. Yaitu kalimat yang dia pilih untuk menolak. Ibnu Abbas enggak kemudian saya enggak mau. Ah, gitu enggak. Kalimatnya enggak polos vulgar. Gitu. Namun kalimatnya orang yang cerdas. Bedanya orang cerdas sama orang oh, nggak cerdas ya ini contohnya di sini. Kalau orang nggak nggak cerdas nah, akan mengatakan saya nggak mau itu tuh hakku kok. Nah, nah, Tentu benar kalimatnya benar, namun tidak menunjukkan kecerdasan. Ya. Dan, ya, sehingga menunjukkan bahasa Ibnu Abbas layak sekali untuk jadi ulama. Ya, gimana Ibnu Abbas menolak Al-Ghulam tersebut mengatakan, Wallahi ya Rasulullah, la uthiru binasibi minka, ya, binasibi minka ahadu. Demi Allah wa ya Rasulullah, aku tidak merelakan jatahku, sisa darimu diambil oleh siapapun. Aku tidak rela ada siapapun yang mengambil ya, jatahku yang merupakan sisamu. Karena ini penolaan sekaligus ekspresi cinta kepada Nabi. Ini kalimat ini di satu sisi adalah menolak dan tidak mengizinkan Nabi dan itu kalau penolakan polos itu kan bukan dampak pada Nabi. Oh ini Nabi minta sesuatu. Kan harusnya kan ya diizinkan Nabi yang minta, kan? Iya. Ini ada orang yang orang yang kita hormati, minta sesuatu, minta izin pada kita. Ya harusnya kan diizinkan. Kalau tidak diizinkan, ini punya dampak negatif pada perasaan orang tersebut. Wah, dia tidak menghargai saya. Dia tidak menghormati saya. Saya itu adalah orang yang harusnya dihormati. Kenapa dia tolak permintaan saya? Ini menunjukkan kalau dia tidak ku, kurang hormat dengan saya. Nah, cerdasnya Ibnu Abbas, dia menolak, namun dia tutupi penolakannya yang harusnya itu menyebabkan tersinggungnya orang yang menolak. Itu dia tutup. Sehingga ya, kemungkinan untuk dia tersinggung itu hilang. Nah, penolakan terwujud, dampak negatif dari penolakan yaitu tersinggungnya orang yang harusnya dihormati, wajib dihormati itu juga tertutup. Kan keren kan? Keren ini. Ya, orang gede saja nggak bisa, gak, belum tentu bisa mikir sejauh ini. Ibnu apa sudah bisa mikir seperti ini. Saya tolak. Itu menyakiti orang yang harusnya saya hormati dan saya iakan permintaannya. Gimana saya tolak? Namun saya tidak menyakiti beliau. Beliau tidak tersinggung dan tidak merasa saya tidak hormat. Kan keren. Dan ini butuh waktu singkat ini mikirnya nggak boleh lama-lama, ya kan? Ini nyusun katanya itu setengah menit atau seperempat menit ini. Ini butuh jawaban cepat. Itu menunjukkan kecerdasan luar biasa. Hmm. Ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Muter ini dan muter milih kata itu waktunya cuma cuma sempit. Cuma beberapa detik saja dia harus ngasih respon. Gimana saya menolak namun tidak menyakiti hati orang yang tersinggung jika penolakannya jika saya menolak karena dia adalah orang yang saya hormati. Maka gimana? harus dengan kata-kata yang menunjukkan besarnya cintaku kepadanya. Harus kata yang menunjukkan ekspresi besarnya cintaku kepadanya. Jadi penolakan itu karena cinta. Penolakan ini karena cinta, besarnya cinta Ibnu Abbas kepada orang yang besar cintanya si anak kecil ini pada orang yang nyuruh, orang yang minta izin. Nah penolakan jika dengan menggunakan bahasa cinta itu tidak lagi kemudian berdampak sakit hati. Karena penolakannya pakai bahasa cinta. Sehingga di sini dijelaskan. Maka anak kecil ini kunu memendam cinta dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin kepadanya limunawalah untuk menyerahkan kepada orang-orang tua. Falam yakul lihat. Ibn Abbas tidak mengatakan la adun, aku tidak izinkan karena ini menyakitkan. Menyakitkan hati orang yang harus dihormati. Walakinna rafadha bitariqatin asbatat al-mahabbata. Namun dia tolak permintaan Nabi. Orang yang wajib dia hormati dengan kata-kata, dengan metode, dengan cara menegaskan besarnya cintanya kepada Nabi. Sehingga tidak menimbulkan dampak kecewanya Nabi. Wa abbarat amma fil qalbi. Maka dia ungkapkan kata-kata tersebut. Abbarat bisa mengungkapkan isi hati anak kecil ini. Min mahabbatin. Menunjukkan besarnya cintanya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat Ibnu Abbas ini rafdun yajlibul mahabbah. Penolakan yang menyebabkan orang yang ditolak itu malah senang. Menolak bukan menyebabkan orang yang ditolak itu jengkel, marah, merasa dilecehkan. Non penolakan yang menyebabkan beliau malah tambah senang dengan Ibnu Abbas. Cerdas kan? Maka bahasa Ibnu Abbas, wahai Rasulullah, aku tidak merelakan, aku tidak ingin mengutamakan orang lain untuk sesuatu yang itu merupakan sisamu wahai Rasulullah. Kalau itu sisamu wahai Rasulullah, aku tidak ingin mengutamakan orang lain. Itu kalimat menunjukkan cinta. Namun sekaligus berfungsi menolak permintaan Nabi. Dan itu menunjukkan cinta sehingga Nabi tidak tersinggung. Permintaannya tidak dituruti. Padahal dia adalah orang yang harus dihormati oleh Ibnu Abbas. Ya, namun dia tidak kecewa karena kalimatnya kalimat semacam ini. Ini cuma dipikir ya, seperempat detik saja, seperempat menit saja atau kurang dari itu. Bayangkan cerdasnya anak ini. Ya, lihai cerdiknya anak ini. Mikir apa yang boleh jadi tidak dipikir oleh ya, orang dewasa. Ini omongan anak 12 tahun. Ini laki-laki umurnya 22 tahun boleh jadi nggak bisa mikir se secerdas ini. Nah itu sudah dipikirkan oleh Ibn Abbas. Ya, inilah cerdasnya menunjukkan belum layak untuk calon jadi ulama besar. Punya kecerdasan dalam usia yang sangat, di ini punya kecerdasan yang luar biasa. Ya, sehingga bisa sekeren ini dia bertutur ke atas, seindah ini dia